Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Thumma amman ba'al Kita masuk pada bab Yang baru Yaitu bab La yustashfa'u billahi ala khalqihi <clears throat> bab yang masih ada hubungannya dengan tauhid. Baik secara langsung atau hubungan jauh. Jadi beliau di sini menyebutkan tertib dalam perbab yang disebutkan. Bab-bab yang awal beliau menyebutkan hubungan antara syirik dengan tauhid secara langsung kemudian mentertibkan bab-bab yang berikutnya sesuai dengan makna dan pengertiannya. Nah, di sini pengertian dari syirik dengan makna yang tidak secara langsung. Di antaranya adalah meminta syafaat kepada Allah atas hambanya jadi bab wazan istashfa'a ini mengandung faedah at-talab, meminta. Asalnya syafa'a mensyafaati, istashfa'a minta syafaat. Ghafara mengampuni, istaghfara minta minta ampun. Jadi sin sinnya ada pada wazan istaf ya, ala ini memberikan faedah at-talab. Terkadang roh ini untuk kejadian sesuatu Qala rahimahullah an Jubair ibn Mut'aim seorang sahabat Qala ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang Arabi Arabi ini gelar bagi penduduk Arab yang tinggal di jauh dari perkotaan tinggal di pelosok-pelosok yang secara apa <clears throat> pendidikan mereka jauh dari pergaulan kota. Jadi Arabi ini sebagian mereka memiliki adat istiadat yang bagus, ya dalam artian tata krama sopan santun sebagian mereka tidak memilikinya dan ini masih kita dapati di sana di negeri Yaman dari sifat asli orang-orang Arab yaitu dari ikramu duyuf ya mereka sangat memuliakan para tamu ini mereka datang seorang Arabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqala lantas orang ini berkata ya Allah Wahai utusan Allah Ini adalah ucapan Yang sangat mulia yang diberikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Gelar yang tidak melampaui batasan seorang manusia Diambil faedah dari sini bahwasannya memanggil orang yang berilmu memanggil orang yang memiliki ilmu ini dibedakan dari memanggil orang yang sesamanya terkhusus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hal ini bukan bentuk ta'zim tapi ta'adub bukan karena kita mengagungkan orang tadi tapi dari sisi adab saja ya kita beradab kepada orang yang berilmu dan bukan ta'zim bukan pengagungan taktis pengkultusan bukan tapi kalau sekedar ta'adub ini berbeda dengan ta'zim pak sini sini hukumnya tidak boleh. Jadi gelar ustad ya, gelar syekh, gelar alim, nabas tidak mengapa. Tidak harus dijadikan permasalahan. ustad tidak ada pada zaman salaf. Ya, memang tidak ada. Rasul tidak dijuluki ustad Muhammad tidak. Ya, para sahabat Abu Hurairah tidak digelari dengan ustaz Abu Hurairah, tidak ada memang. Ya, tetapi <clears throat> hal ini tidak mengapa kita ucapkan mimba adub yes untuk dalam bab beradab kita dengan orang yang berilmu adapun kalau dikatakan mana dalilnya ya, kita nggak mendapat dalil kita disuruh manggil seorang yang berilmu itu ustadz nggak ada dalilnya ya dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah tidak ada Taib. Tetapi ini bentuk dari pengamalan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita memanggil seseorang sesuai dengan kebaikannya, memanggil seseorang dengan panggilan yang dia cintai, yang memanggil seseorang dengan panggilan yang dia cintai. Nah, nuhikatil anfus. Nuhikat ini maknanya dha'ufa, lemah jiwa-jiwa telah melemah ya Rasul wajah al iyal Ja'a Yaju Ini lapar Telah kelaparan Ini para keluarga Wahalakatil amwal Telah binasa Harta benda Fastaskilana rabbak Maka mintalah hujan untuk kami Kepada Rabbmu Fa inna nastashfi'u billahi alaih Sesungguhnya kami minta syafaat kepada Allah untuk atasmu Jadi minta syafaat kepada Allah padamu. wabika bika Allah dan denganmu atas Allah. Jadi yang pertama pengertiannya apa? Kita minta syafaat kepada nabi perantaranya Allah. Jadi Allah kita jadikan siapa? Perantara. Kalau yang kedua, kita mintanya kepada Allah, nabi kita jadikan apa? Perantara. Nah, orang Arab ini karena dia bodoh, dia mengucapkan kedua-duanya, kami minta syafaat kepadamu dengan perantara Allah. Kami minta syafaat kepada Allah dengan perantara engkau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah. Maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Ini ucapan subhanallah juga disyariatkan ketika seseorang melihat sebuah perkara yang takjub ya menakjubkan ya dipandang dilihat sebagai bentuk ungkapan-ungkapan takjub sekaligus pengingkaran famazala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabi terus menerus beliau bertasbih sampai dilihat ya perkara yang tidak disukai oleh Rasul dari wajahnya jadi orang yang berakal ketika menyikapi sesuatu, melihat perkara yang muncul dari saudaranya itu dengan alamat. Ketika saudaranya dengan alamat ya muka dengan alamat perbuatan ya tidak suka maka ditinggalkan. Tidak perlu sampai menunggu dengan ucapan. Ini dulu para sahabat seperti itu. Ya mereka melihat sesuatu Nabi ridho dengan mimi mukanya mengang, apa melihat sesuatu Rasul tidak suka dengan mukanya kemudian berangkat tidak perlu sampai terucap keluar tidak perlu sampai sekian dan sekian ini orang yang berakal maka kata para ulama mengatakan al-hur takfi bil isyarah orang yang merdeka cukup dengan isyarah ya wal abdu tudra bil asa ya, yudra bil asa adapun ya tabiat seorang budak itu kalau ada sesuatu harus dengan pukulan kalau belum dipukul belum bekerja. Kalau belum dipukul belum sampai itu ilmu. Ini para sahabat ya yang mereka dengan akal dan ilmu mereka mampu yang menyimpulkan sesuatu dengan sekedar isyarah saja untuk ditinggalkan. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam waihak celaka engkau. dari Allah? Apakah engkau tahu siapa Allah? Inna sya'nallahi a'zamu min dhalik Sungguhnya Urusan Allah itu lebih besar Dari hal ini Innahu la istashfa'u billahi ala ahadin min khalqih sesungguhnya tidaklah Dimintakan syafaat Ya dengan Allah atas hambanya ya, atas para hambanya Maksudnya tidak boleh kita meminta syafaat kepada para hamba dengan lantaran Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki syafaat itu Allah Subhanahu wa taala dan bukan seorang hamba. Jadi kalau kita meminta Allah sebagai perantara supaya sang hamba ini mensyafaati kita, maka tidak boleh. Tapi kenapa? Karena hamba tidak memiliki syafaat, yang memiliki syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dicermati bersama. Tapi terkadang hal ini pun terjadi pada kita. Ya, terkadang tidak sengaja atau karena kita bodoh melakukan perkara-perkara yang hal tersebut terkadang mengurangi ya memberikan cacat ketauhidan kita. Tapi selama hal ini ya, di atas apa namanya kebodohan dan selama itu pula kita masih dalam tahap mencari ilmu, maka itulah yang diberikan udur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bodoh yang diberikan uzur kalau dia masih dalam rangka untuk mencari kebenaran. Kalau dia masih dalam rangka mencari kebenaran. Tapi, tapi kalau dia dalam keadaan bodoh dan tidak mencari, maka dia adalah termasuk ya, orang yang tidak akan mendapatkan uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarhul kalimat wa dzakar hadis rawahu Abu Dawud. Hadis ini ditaifkan oleh Syalbani rahimahullah dan yang lainnya. Baik. Tetapi beliau menghukumi makna dengan makna yang sahih. Ya, maknanya sahih. Jadi ada hadis yang dia itu sanatnya dhaif tetapi maknanya diamal oleh siapa para ulama. Ya, terkadang hadis yang dhaif lemah tetapi maknanya benar. Ya, maknanya benar. Dan ini perkara ini bukan urusan kita mereka para ulama yang meneliti setelah dilihat dari adilah-adilah yang lain oh ternyata hadis ini walaupun lemah tapi maknanya sahih. Ya, sehingga sering kita jumpai dari istilah para ulama hada haditsun dhaif wa ma'nahu sahih. Ini hadis yang dhaif tapi maknanya benar. Taib. Dan termasuk darinya adalah hadis yang kita baca ini. Walaupun ya sanatnya dhaif, pembawa khabarnya ada sebagian mereka yang lemah tetapi makna hadis ini sahih. Karena tidak boleh kita minta syafaat ya dengan perantara Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki, bukan malah kita jadikan sebagai perantara untuk syafaat. Syarhul kalimat A'rabi nisbatun ilal A'rab. A'rabi ini adalah nisbah, yaknya ya nisbah. Kalau kita belajar bahasa Arab, yaknya ya nisbah. Kita orang Indonesia cukup ya, Indonesia. Kita orang Yaman cukup Yamani. Enggak ya, perlu kita anak Yaman Ana minal Yaman, ana min Indonesia tidak perlu, Indonesia cukup. Ya, Indonesia ini mengandung makna apa? Ana min Indonesia. Cukup dengan kalimat Indonesia. Ya yang di akhir dari kalimat itulah ya nisbah, penisbahan diri kepada negeri, kepada amalan tertentu. Seperti Wahabi menisbahkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Wahumul ladina yaskunun badiyah Mereka Arab adalah orang-orang yang tinggal di badiah, ini pelosok-pelosok. Nuhikatil anfus ay dha'ufatil abdan. Lemah. Fastasqalana rabbak ay fadlana minna suqya wa huwal matar. Mintalah untuk kami dari curahan air, ini hujan. Mintakan kepada kami ya Rasul kepada Allah ya untuk diturunkan hujan. Ini boleh meminta doa kepada orang soleh walaupun yang afdol kita berdoa untuk diri kita sendiri yang lebih afdol adalah kita minta doa untuk diri kita sendiri sampai itu rukyah ya nah jadi rukyah itu tidak perlu kita harus seminar-seminar rukyah ya, rukyah itu dikembalikan kepada pribadi muslim masing-masing karena yang dikatakan obat itu dari dua faktor faktor kita yang pengen sembuh dan faktor luar penolong untuk kita. Ya, seperti orang yang kerasukan jin. Nah ini harus ada dua faktor dari dirinya memang pengen sembuh agar supaya jinnya keluar dari badannya dari faktor luar kita bantu dengan rukyah. Ya, percuma kita bantu dengan rukyah kalau dia sendiri nggak mau sembuh dalam artian ketika selesai dari kesurupan dia besok lagi bakar menyan besok lagi datang ke dukun belajar ilmu ini lagi ilmu itu lagi ya percuma jadi faktor daripada kesembuhan itu ada dua tadi dari pribadi orang tadi pengen sembuh dari faktornya luarnya apa dibantu jadi walaupun dia sudah pakar rukyah kalau dia tidak memiliki ikhlasan dia tidak memiliki kesolehan tidak akan bisa ya merukyah rukyah itu semua orang bisa merukyah itu semua orang bisa nah <clears throat> dengan catatan dia seorang yang mukhlis pandai dalam belajar Al-Quran membaca Al-Quran merukyah diri sendiri ketika terlihat dirinya futur banyak subha dan syahwat, ya, paksakan dirinya untuk baca Quran. Ya, ikat dirinya di masjid baca Quran. Ya, seperti itu. Jadi jangan ketika dia futur kok saya futur tolong dirukiah. Orang sendiri saja nggak mau berusaha pengen apa namanya semangat orang sudah nyemangatin dia nggak akan bisa. Ya nggak akan bisa sampai ada orang tanya bagaimana kok ustadz ustadz salaf, syekh syekh salaf kok nggak pernah buka seminar rukiah kok nggak pernah buka seminar-seminar daurah-daurah rukyah rukyah nggak perlu daurahkan ya tapi rukyah ini masuk dalam kitab tauhid masuk dalam kitab tauhid semua orang bisa merukyah ya diri sendiri karena meminta rukyah ini termasuk orang yang tidak akan masuk ya jannah tanpa hisab wala adab jadi jangan sekali-kali kita minta rukyah ya tolong rukyah saya tidak boleh ya tidak boleh walaupun tidak sampai ke hukum haram tapi hukumnya makruh ya, jangan sekali-kali minta dirukyah maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sab'una al jannah bila hisabin wal adab Kalau manhum hum ya Rasulullah alladina la yatatayyarun wa la yaktabun wa la tidak tatoyur tatoyur itu menganggap sial dengan sesuatu terutama burung tidak berobat dengan kai besi panas tidak pula minta dirukyah Taib. <clears throat> Karena sebagian para ulama juga ada yang melarang membukia klinik-klinik rukyah itu dilarang. Kenapa menimbulkan ketidakikhlasan dalam beramal? Ya, dia merasa apa? Kalau orang membuka klinik rukyah merasa dia mampu mengobati, sementara obat itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. <clears throat> Tapi kalau minta doa boleh terutama pada orang-orang soleh ya syekh ud'u ulana ya bil istiqamah Taib ala sunnah wa thabat ala din Ya Allah ya Syekh tolong doakan kami untuk istiqomah di atas sunnah tetap di atas agama boleh fa inna nastashfi'u billahi alaik semuanya kami meminta syafaat dengan Allah atasmu jadi Allah dijadikan sebuah perantara Ay, anal arabi yuridu bijahlihi an yaj'alallaha syafi'an ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ini menginginkan dengan bodohnya ya, menjadikan Allah sebagai perantara kepada Rasul. Rasul dijadikan Allah, Allah dijadikan siapa? Rasul. Ya, seakan-akan benar. Seakan-akan ini baik. Jadi ternyata orang bodoh itu kebanyakan apa yang dia lakukan itu menjatuhkan kepada perkara yang membahayakan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan ini dibangun bukan di atas ilmu, tapi di atas apa? kebodohan. <clears throat> Maka pentingnya kita menuntut ilmu. Ini seperti ini, terkadang ketika kita salah, maka kita diingatkan dengan ilmu, dengan para ulama, maka mereka lah yang selamat. Berbeda ya, orang yang tidak berilmu dan tidak berusaha untuk menghilangkan ya, kebodohan yang ada pada dirinya, maka senantiasa dia akan ya berkecimpung ya dan akan menggeluti subhat yang akan bisa membinasakan dirinya. Karena orang yang tidak menuntut ilmu itu biasanya apa yang dia miliki perasaan benar. Ya, apa yang dia miliki karena dia tidak mentahkik, tidak kembali mengoreksi, mengecek seakan-akan apa yang dia miliki itu benar. Ini bedanya. Coba dulu ya, kita nggak punya ilmu, seakan-akan mendapat kita ini benar. Ternyata ketika kita duduk, ternyata masih harus ini, harus itu, banyak yang ini, banyak yang itu ya ternyata seperti itu semakin kita menuntut ilmu semakin kita terasa bodoh semakin kita jauh daripada ilmu semakin kita merasa pandai sementara kata para ulama cukuplah seorang itu dikatakan bodoh kalau dia mencukupkan diri daripada ilmu jadi bukan orang yang dikatakan orang bodoh itu orang yang senantiasa menuntut ilmu bukan tapi orang yang dikatakan bodoh itu orang yang mencukupkan diri daripada ilmu Wah, cukup ya kemudian dia menimbang menilai ya dengan kebodohannya Justru kalau kita semakin butuh sama ilmu, dialah seorang ulama. Ini kuncinya. Semakin dia butuh dengan ilmu, dialah yang akan apa? Menjadi ahlul ilmi. Maka kata para ulama mengatakan ahwajun nasi ilal ilmi alimun. Ya, ulama manusia yang paling butuh kepada ilmu itu seorang yang berilmu para ulama. Dipatokan seorang alim itu yang terus membutuhkan ilmu terus membutuhkan apa ilmu semakin merasa dirinya bodoh <clears throat> karena seorang yang ya bodoh itu biasanya memutuskan sesuatu karena hawa nafsu tadi memaksakan hawa nafsu dan tidak menimbang ya memaksakan hawa nafsu dan tidak menimbang suatu perkara masalah dan mafsadatnya eh, basiroh wa tabasur. basiroh itu dengan kacamata ilmu tabasur itu memandang sebab dan akibat apa yang dia ucapkan. Ya, tabasur, ya, pemandangannya jauh ke depan. Kalau seperti ini akan seperti itu, kalau seperti itu akan seperti ini. Tapi jangan banyak apa memikirkan akibat. Seseorang yang banyak memikirkan akibat itu nggak akan berjalan kata para ulama. Dikit-dikit kalau seperti ini nanti seperti seperti seperti seperti kalau seperti ini kayak gitu kayak gitu nggak jalan-jalan. Ya pengen naik sepeda nanti kalau jatuh nanti kalau di aspal tangannya patah kakinya patah ya mukanya ya jatuh kena aspal, udah nggak jadi naik sepeda. Nanti kalau mobil tabrakan mati, yang dilihat ya tabrakan ya nggak jadi bisa naik mobil. Ya. Tetapi apa? bayi dalik di ini dan itu. Ya, memikirkan sebabnya, memikirkan akibatnya, tapi terus dengan usaha dan jangan banyak memikirkan akibat-akibat. Nah, <clears throat> wabika Allah dan denganmu atas Allah ai wa bika nastashfa'u ilallahi azza wa jal kami minta syafaat denganmu atas Allah subhanahu wa taala jadi Rasul dijadikan sebuah perantara ini beliau Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala hada maknan sahih makna ini sahih jadi kita jadikan Nabi sebagai perantara kita ya dalam meminta Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pada saat itu Nabi masih hidup kita minta syafaat kepada Nabi maksudnya pada doanya ya, kita minta doanya agar supaya Rasul berdoa kepada kita subhanallah subhanallah eh Allahu a'zam wa ajallu min an yattakhidha syafi'an ila ahadin li'anna al-kulla mulkahu wa tahta tasarrufihi al-mutlaq subhanallah maha suci Allah subhanallah maha suci Allah subhanallah ini isim fi'il amr maknanya sebih ya. sucikan Allah baik. <clears throat> Eh, Allahu A'zam Allah itu lebih agung Lebih mulia Dari dijadikan perantara Dari dijadikan sebagai seorang perantara Untuk seseorang makhluknya Karena semuanya adalah kekuasaannya Di bawah kehendaknya secara mutlak ya, Bagaimana Allah yang menciptakan manusia Malah dijadikan sebagai perantara untuk minta sama manusia ini mengurangi ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Waihak waihak kalimatun tuqalu inda zajr. Waihak ucapan waihak celaka engkau ini biasanya diucapkan ketika seorang sedang ya marah, sedang memberikan apa namanya? peringatan. Syarhul Ijmali qala yuhbiruna Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu anna rajulan min al-Arab syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jubair ibnu Mut'im seorang sahabat yang mulia salah seorang perawi hadis walaupun bukan masuk dalam golongan muksirin yang paling banyak beliau meriwayatkan hadis yang sangat penting buat kita mengisahkan jadi apapun yang berhubungan dengan Nabi kisah-kisah yang ada semuanya itibar subhanallah baik dalam Al-Quran semuanya itibar jadi sebuah dalil itu terkadang ada lawazim ada tuntutan-tuntutan dan ada keharusan-keharusan. Adapun tuntutan keharusan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya itu hak. Adapun ucapan kita itu belum dihukumi apa-apa sampai kita mengikrarkan ya bahwasanya itu adalah sebagai ucapan kita juga. Misalkan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk tauhid, artinya melarang kita dari syirik. Keharusannya apa kita harus belajar tauhid, kita harus beramal dengan amal tauhid. Kita harus menjauhi syirik, kita harus menjauhi sebab-sebab syirik dan lain sebagainya. Ini keharusan tuntutan kalam Allah dan Rasulnya apa saja. Tetapi kalau kita mengatakan saya tidak ingin, misalkan eh, minum, apakah keharusan ucapan saya tidak ingin minum ini juga termasuk di sana semua air, misalkan susu, atau kopi atau teh tidak sampai dia mengatakan ya bahwasanya tuntutan tadi semua air misalkan ya semua air semua yang terbuat dari air saya nggak minum baru dikatakan oh itu tuntutan ucapanmu dan engkau mengiyakan berarti apa tidak boleh engkau minum semua air ya tapi kalau dia tidak mengakui tuntutan hal ini maka tidak Ada seorang laki-laki dari kalangan Arab mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ternyata pada zaman dulu, ya, tidak hanya pada zaman sekarang, semua orang yang dianggap sebagai alim ini akan menjadi rujukan manusia, akan menjadi rujukan manusia dan dia akan mempertanggungjawabkan, ya, apa yang dia ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuntutan sehingga bisa menggerakkan dirinya untuk semakin menyempurnakan diri orang itu kalau dibutuhkan akan semakin membenahi diri. Ya, baik. Dan hal yang terkecil seorang bapak, seorang tua, seorang ibu yang akan banyak diadui oleh anaknya. Kalau misalkan seorang bapak yang jahil, seorang ibu yang jahilah, tidak fahim dengan din, kemudian diadui oleh anaknya begini dan begitu, kemudian dia menjawab dengan ucapan bodohnya, ini akan membahayakan anaknya. Ya, taib. Maafin nas Mengadukan kepada Nabi apa yang terjadi di tengah-tengah manusia Min qahtin wa jadibin wa talabi Wa talaba min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An yas'alallaha an yarfa'a ma bihi min karabin wa baikin bi inzalil ghaith Dari berbagai macam bencana ya. Gagal panen, tidak turun hujan, banyak hujan ya. Taib apapun kalau sifatnya berlebihan itu bencana. <clears throat> Hujan kalau banyak bencana. Kemarau kalau banyak bencana. Kalau sedang maka itulah yang dikatakan nikmat. Baik. Maka dia meminta kepada Nabi agar supaya Nabi minta kepada Allah untuk mengangkat musibah yang ada pada mereka dan kesempitan di dalam dik bi injalil hujan eh, bi, bi injalil ini hujan Ghaith ini hujan maknanya Apa yang mereka timpa dari berbagai macam bencana tadi Dan kesempitan karena apa? Jarang turun hujan Minta Nabi agar supaya apa? Diturunkan hujan Ghaira an arabi Melainkan orang Arab tadi Afallahu anhu semoga Allah memaafkan dia Asal adab, jelek adabnya ma'allahi wa ma'a rasulih bersama Allah dan bersama rasulnya ya, terkadang orang bodoh itu mengungkapkan keinginannya saja nggak paham ya, mengungkapkan keinginannya saja nggak paham ya, terkadang salah paham maka ini juga perlu maka diantara dari cara mengambil ilmu adalah husnus soal memiliki cara bertanya dia bisa meng apa mengapa namanya mengungkapkan apa yang dia inginkan terkadang ya pada masa-masa awal-awal belajar ya terkadang kita pengen bertanya sesuatu ya kita nggak puas dengan jawaban ya orang yang kita tanya tadi seorang alim yang menjawab tadi ternyata apa apa yang kita ungkapkan tadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, dan seorang yang ditanya seorang alim akan menjawab sesuai dengan pertanyaan maka di sini seorang yang ditanya maka hendaklah dia sering menanyakan apakah seperti itu? Apakah yang ini yang engkau inginkan? Nah, sehingga apa tidak salah faham, tidak salah faham. Ini penting kalau kita ditanya tentang masalah din, masalah apapun. Terkadang orang yang bertanya tadi ungkapannya itu nggak sesuai dengan maksud keinginannya. Ya, terkadang setelah tanya pun masih resah. Ternyata memang dia yang nggak paham. Maka kita yang ditanya terkadang harus menjelaskan apakah seperti itu maksudnya, apakah seperti ini maksudnya. Nah, seperti itu. Kalau dia mampu maka dia uraikan, dia tafsir, dia rinci. Nah, supaya semuanya gamblang. Kalau seperti ini, seperti itu maka ini, ini, ini. Kalau seperti ini maka seperti demikian, demikian, demikian. Nah, seperti itu. Agar supaya tidak salah tafsir. <clears throat> nah, tidak jarang pula yang tanya nggak paham justru yang mendengarkan malah paham fastashfa'a billahi ala rasulihi niatnya benar tetapi dia salah mengungkapkan dia meminta syafaat ya menjadikan Allah sebagai perantara untuk minta kepada Rasulnya di Rasul ya, kita minta kepada Rasul agar supaya Allah memperantarainya Ya Allah perantarai kami agar supaya Rasul mensafaati kami. Ini jelas salah ya. Ya, ya Allah ya dia mengatakan ya Allah syafaati kami dengan perantaramu dengan syafaatnya Rasul. Seakan-akan yang punya syafaat ini Rasul, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa bir rasuli ala Allah yang kedua dibalik. Ya. Saya menjadikan engkau perantara kami untuk minta syafaat kepada Allah. Ini betul yang kedua ala makhlukin atas makhluknya wa ghadiba li ghadabihi ashabuhu wa ghadiba kemudian beliau marah li ghadabihi ashabahu Allah Allah katsiran kemudian beliau banyak membaca tasbih wa nazzahahu kemudian mensucikan Allah dengan tasbihnya wa zajaral arabi dan memperingatkan arabi tadi diberikan peringatan itu kadang boleh ya peringatan terhadap seseorang yang salah ketika itu dalam rangka untuk melindungi yang lain jadi ketika ada orang yang salah diingatkan pada waktu itu bukan karena dia marah tapi juga diantaranya apa agar orang lain tidak terpengaruh yang nah, termasuk diantara torikoh ta'lim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi marah ketika sedang mengajarkan ini terkadang bentuk daripada bentuk ta'lim wa akhbarahu anna Allah azza az na'am ajal wa a'dha min an yashta an yastashfa'a bihi ala ahadin li anna al-kul mulkahu wa tahta tasarrufihi al-mutlaq la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun dan mengabarkan bahwasanya Allah itu lebih mulia lebih agung dari dijadikan sebagai perantara atas hambanya bagaimana Allah yang memiliki kok dijadikan perantara nggak pas sementara Allah adalah pemilik semuanya semuanya di bawah kekuasaannya dia tidak ditanya dari apa yang dia kerjakan tetapi mereka lah yang akan ditanya. Syahidnya tadi. Allah dijadikan perantara untuk makhluknya. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena mengurangi tauhid dan salah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-fawaid yang pertama jawazu talabi du'ai minal ahya. Boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup, terutama orang soleh, kedua orang tua. Ini boleh hukumnya Jawas. Walaupun yang lebih afdol seseorang mendoakan untuk diri sendiri. Doa seseorang untuk diri sendiri tidak ada yang mengalahkan dari sisi keikhlasan dan kesungguhan. Adapun kita mendoakan orang lain sekedarnya saja sambil jalan barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Beda kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita bangun malam, kita menangis di hadapan Allah, ya, berbeda kesungguhannya berbeda keikhlasannya berbeda ya, kalau kita minta doa sama orang lain bukan kita ya apa namanya mengatakan mereka tidak ikhlas tidak eh, enggak tetapi apa kesungguhan nilai kesungguhan itu sangat penting dalam setiap ibadah maka kata para ulama walaupun hukumnya boleh kita meminta doa dari orang lain doa untuk diri sendiri lebih afdol ya dari selainnya yang kedua tahrimu talabi syuqiyya min ghairillah haram hukumnya minta hujan kepada selain Allah ya, minta hujan kepada selain Allah tetapi kalau misalkan ada suatu perkara yang secara teori hal itu pendatangan hujan kemudian tidak lepas terutama ya menggantungkan ya diri kepada Allah swt sambil berusaha sholat istisqa kemudian dengan teori-teori biologi, teori-teori berbagai macam teori yang ada dilakukan tidak mengapa. Ini bukan maknanya minta hujan selalu tapi apa? Kita melakukan sebuah sebab seperti kemarin di Pekanbaru, eh, di Perawang. Empat di sana ada selebaran yang mengatakan bahwasanya teori hujan itu kalau kita mau apa namanya <clears throat> mendatangkan hujan kita taruh garam di luar kemudian ditutup dengan lupa itu kemarin masih di SMS masih ada itu maka ketika per orang ini menyediakan garam dan sekian kemudian se lingkungan orang itu melakukan yang sama itu kemungkinan nanti menguap itu akan bisa mendatangkan hujan. Ini teorinya. Kata mereka. Kita katakan naam. Itu mimbab ya apa namanya? seseorang yang melakukan sebab-sebab. Adapun kita menggantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Ini termasuk sebab-sebab yang secara ya teori boleh maka boleh selama teori tadi tidak bertentangan masih ada hubungannya ya, masih ada hubungan seperti cara pengobatan misalkan kalau misalkan dia sakit ini maka ya, terapinya demikian dan demikian walaupun dalam syarat tidak disebutkan tetapi secara bio ya secara medis bisa maka boleh seperti ini tetapi kalau pengobatan tadi tata cara tata cara tadi tidak ada hubungannya secara penelitian secara medis ya dari syariat juga tidak ada penit, apa hubungannya maka ini nggak boleh contohnya orang pusing suruh nyembelih ayam ya berwarna putih separuh merah separuh hitam ini apa hubungannya dengan ayam yang separuh merah separuh putih dengan ya sakit pusing nggak ada hubungannya maka di sini diharapkan demikian juga tadi jadi bab-bab yang sifatnya secara akal seperti itu teorinya maka boleh dengan tetap menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga masru'iyatu doa wa itsbatu naf'ihi. Syariat doa dan menetapkan manfaat doa. Yang keempat bayanu madharil jahli, penjelasan bahayanya bodoh. Bodoh itu membahayakan diri, membahayakan orang lain, mencelakakan diri juga mencelakakan orang lain. Yang kelima wujubu ingkaril mungkar, wajib mengingkari kemungkaran dengan yang baik. Ya, ingkar mungkar ini ada dobit, ada kaidah. Ya, jangan sampai kita mengingkari kemungkaran tapi meninggalkan yang lebih mungkar. Ya, kita mengingkari kemungkaran, meninggalkan yang sama saja tidak boleh, apalagi lebih. Terus bagaimana? Harus kalau kita ingin mengingkari kemungkaran harus yang kita tinggalkan lebih baik. Harus lebih baik. Tohib. Kalau tidak, maka tidak boleh. Ini topik para ulama. Dan juga tidak boleh kita mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih daripada itu. Misalkan kita ingin mengingkari kemungkaran para peminum khamr. Tapi caranya jelek. di bom desa itu. Mana yang lebih mungkar? Kita membunuh apa tetapnya mereka di atas minum khamr ya, kita membunuh mereka lebih jelek daripada tetapnya mereka minum khamr. Jadi tidak boleh mengkari kemungkaran dengan yang lebih mungkar. Dengan yang sama saja tidak boleh apalagi lebih mungkar. Ya. Tidak boleh. Tapi apa? Dengan yang lebih baik dan menghasilkan yang lebih baik. Ya mengingkari bid'ah dengan bid'ah tidak boleh. Mengingkari bid'ah dengan bid'ah tidak boleh, tapi mengingkari bid'ah harus dengan apa? Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua yang diperhatikan, ya setelah kita mengingkari tadi apa yang timbul? Kebaikan menjadi ringan kejelekan atau sama atau lebih jelek. Kalau lebih baik maka wajib ketika itu. Kalau bisa lebih ringan kemungkarannya maka wajib ketika itu. Tetapi kalau sama, tidak ada bedanya maka tidak boleh. Maka di sini dilihat ijtihadnya mana yang lebih bagus. Ini mahal ijtihad ya kita tentukan kita pandang tapi kalau jelas lebih jelek daripada itu maka tidak boleh kita ingkari satu bid'ah muncul sekian bid'ah misalkan nggak boleh Kemudian yang keenam wujub tanzihillahi amma yaliku bijalalihi wajib mensucikan Allah dari apa yang tidak pantas. Yang ketujuh tahrimul istisfa'i billahi ala ahadin min khalqih haramnya minta syafaat ya, menjadikan Allah sebagai perantara atas hambanya para hambanya seseorang dari para hambanya munasabatul hadis lil bab haitsu dal hadis ala tahrim istisfa'i billahi ala hadin min khalqi haram hukumnya menjadikan Allah perantara ya atas salah satu dari makhluknya untuk syafaat karena syafaat milik Allah maka kita mintanya kepada Allah bukan malah Allah kita jadikan sebagai perantara Contohnya harus dengan tauhid dari sisi mana haitsu dalal hadits ala tahrim istisfa'i billahi ala ahadin min khalqihi di mana hadis ini menunjukkan haramnya minta syafaat kepada seseorang kepada makhluk dengan Allah kita jadikan sebagai perantara. Lianal istisfa'a bihi tanaqqusun li jalalihi wa 'azamatihi wa hatta min makanatihi wa dzalika munafin tauhid Meminta syafaat menjadikan Allah sebagai perantara dalam syafaat merupakan tanakus ya pengurangan terhadap ya jalal kagungan kebesaran dan merendahkan kedudukan Allah dan itu mengurangi ketauhidan seorang hamba. Insya Allah ini ma'ruf, ini masih ya, mudah memahaminya. Tinggal enam praktek. Jadi tauhid ini terkadang gampang secara teori, tapi secara praktek ini yang butuh harus banyak perjuangan. Ya, semakin kita dimudahkan ilmu, biasanya semakin menggampang-gampangkan ilmu ya, semakin menggampang-gampangkan ilmu. Oleh karena itu berusaha untuk kita pahami bersama, kita amalkan, kita mulai dari diri kita, kemudian kita berusaha untuk kita nasihatkan kepada naam kaum muslimin semuanya. <clears throat> Ini apa yang berhubungan dengan bab ini wallahu taala alam soal. Mungkin cukup dulu. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya bisa ada pertanyaan dari Kresik, Abu Zahar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz Ana mau menanyakan Yang pertama bagaimana caranya Bertobat dari riba Yang dia berhutang Uang di bank komersil Dengan jangka waktu 8 tahun Apakah cepat dimulasi, Padahal nggak punya uang Ataukah nunggu cicilan habis Ya kalau sudah terjadi ya Kalau misalkan memang punya uang Segera selesaikan kalau tidak ia ya dilunasi sesuai dengan akad. Nggak boleh ditinggal kabur. Soalnya tanggungan dia. <clears throat> Cara bertobat jelas ada tiga. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Ratu Solihin. Ini ma ini semua untuk semua bentuk dosa. Ia menyesal. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi kemudian meninggalkannya menyesali meninggalkannya dan tidak mengulangi kalau berhubungan dengan manusia maka minta dihalalkan kalau berhubungan dengan manusia maka minta dihalalkan ini semua untuk apapun demikian juga dengan salat tobat dia menyesal karena berbuat ya, oh, perkara riba kemudian dia meninggalkan maksudnya meninggalkan ini bukan berarti nanti dia kabur tidak mau nyicil di bank lah cicil sampai selesai kemudian jangan diulangi lagi yang kedua kali. Bagi dua, kedua bagaimana caranya dan hukumnya menanggapi istri yang keras kepala berani sama suami yang diajak beribadah sesuai tuntunan Rasul dan menjebitah malah berontak. <clears throat> Taib. Secara teori pertanyaannya ikhwah Seperti ini kita jawabnya gampang tapi secara kenyataan apakah seperti itu sebenarnya? Terkadang istri menolak itu bukan karena dia nggak mau menerima, terkadang cara kita yang salah. Ya, kita belum punya apa-apa langsung memfonis ini itu ini itu ini itu. Ya banyak kejadian. Ya, ada seorang ikhwah yang baru belajar sunnah tiga belum belajar ya ini itu yang lainnya mengatakan ini bid'ah, ini haram, ya sementara Naam yang diajak bicara itu orang yang apa namanya berilmu tapi bodoh. Ya dibukakan buku bahasa Arab. Mudah kamu baca ini. Kalau kamu bisa baca baru kamu ngomong sama saya ini halal ini haram. plus ya itu dia dia tertunduk nggak bisa apa-apa. Terkadang ini kurangnya persiapan. Nah, boleh seperti itu mengingkari kemungkaran tapi perhatikan dulu ya kapan waktu yang tepat ya kita harus juga tabasur pandangannya kita ke depan kalau misalnya kita kata ini haram ketika dia bertanya dalilnya apa ini bagaimana kita juga harus bisa nanti bagaimana ini kalau seperti ini seperti orang catur kalau saya seperti ini dibaca lagi pasti dia kayak gini apa enggak jangan sekedar jebret ketika dia balik bertanya gini kita bingung yang jelek nanti syaratnya alah kayak gitu ternyata tidak bisa nah bagaimana kebaikan bisa masuk apalagi ini orang awam mending kalau yang sudah sama-sama paham masih mending paham dia itu nggak tahu dalil cuma tahu ngaji tadi malam tahu kayak gini halal paham ya kalau khair Ya, tapi kalau dia ya bukan ikhwah nggak ngaji apa dalilnya kamu dari mana coba baca kitab kuning nggak bisa ya Qurannya belepotan misalkan nah ini akan jatuh maka dilihat caranya terkadang seseorang itu keras karena mungkin sebelumnya sifat kita yang terlalu berontak ya kita kurang hikmah maka di dalam nasihat itu ada tahapan. Udu ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan ilmu sampaikan. Ini loh hukumnya, ini bukunya baca sendiri. Ya, ini dengan hikmah, dengan baik. Jadi apa yang dimiliki oleh seseorang dari subhat-subhat ini terurai. Oh ternyata ini, ternyata itu Ya jangan subhat yang dia miliki belum hilang kita sudah seperti ini seperti seperti itu ya dia akan bantah. Ya nggak akan kembali. Maka yang dikatakan hikmah termasuk iqamatul hujah menegakkan hujah pada seseorang maksud menegakkan hujah itu apa? Apakah cukup nih loh? Rokok itu haram nih hadisnya ini ayatnya baca sendiri. Bukan seperti itu cara menegakkan hujah. Ya. Bukannya sekedar menyampaikan hadis selesai, menyampaikan Quran selesai, enggak hanya seperti itu. Dia itu punya subhat di kepalanya. Ya, apa ini? Dia mungkin sudah belajar kaidah la dharara wala dirar. Misalkan, ini tidak boleh apa namanya? E, me, me, membahayakan diri, tidak boleh membahayakan orang lain. Ini hukumnya misalkan mustahab saja. Adapun merokok ini ulama juga berpendapat ini makruh. Nah, ini subhat namanya. Kita harus mengurai. Makruh dari si mana? Disebutkan. Oh, ini jalannya. Kita harus bantah ini jalannya maksud benar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini namanya mengurai sebuah masalah. Jangan hanya ini rokok haram, ini yang mengatakan Syekh Fauzan, ini yang mengatakan Syekh Bas. Iya, kita paham kalau sama-sama paham. Siapa Syekh bin Bas, siapa Syekh Fauzan. Kalau dia seorang yang awam nggak paham Syekh bin Bas. Saya juga punya Syekh Jailani misalkan. Saya juga punya Syekh. Ya, sama akhirnya hujah-hujahan, debatnya kusir, sama-sama nggak paham. Nah, ini yang diinginkan dengan iqamatul hujah. Tidak hanya kita menyampaikan hadis, tapi apa jangan-jangan itu punya subhat di kepalanya ya, yang harus kita uraikan ketika dia tanya harus kita bisa jawab nah, sehingga saling apa mengurai satu dengan yang lainnya itu yang dikatakan ikom atau hujah menegakkan hujah pada seorang ini yang namanya hikmah Toi. <clears throat> terkadang seorang karena semangat tadi Toi. ya istilahnya sabar sabar tentunya ya istilahnya sebelum kita apa namanya mengajak orang untuk kembali kepada sunnah tanamkan dulu tauhid ini yang penting jangan istri aja masih malas-malasan sholat misalkan ya masih malas-malasan yang wajib-wajib suruh kita pakai cadar ya nggak akan bisa kamu cerai pun nggak akan dia mau pakai cadar ya ini misalkan yang lima wajib lima waktu saja kadang-kadang bolong mau suruh misalkan pakai cadar misal misalkan suruh mengerjakan sunnah yang lain yang wajib belum dia dakwahkan seperti itu demikian juga orang tua misalkan dia merokok nggak usah pak itu rokok haram lu dalilnya ini bahkan saat berdalil nggak akan dibaca itu dalil nah, dia sholatnya aja nggak pernah sholat puasa juga dia tinggalkan yang sunnah-sunnah kita tekankan sampai kita hajar-hajaran salah jadi yang wajib-wajib ini tahapannya dengan hikmah itu tahapan demi tahapan ya toib diajak beribadah sesuai tuntunan Rasul dan menjadi bid'ah dia tidak paham bid'ah itu apa Ya, ini yang penting juga. Dia nggak pernah ngaji, dia hidup di desa, guru ngaji cuma satu-satunya pun udah tua, dibilang dia bid'ah bid'ah dari si mana? Yang baik ya itu menurut dia. Yang tidak paham itu bid'ah apa? Ya jelas kalau berontak. Maka oleh karena itu kita harus juga memilih trik-trik khusus di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu mengedepankan yang al aham fal muhim yang terpenting dulu baru kemudian setelahnya dan tauhid itu porosnya kalau mobil motornya Percuma kita menghiasi istri kita dengan apa hiasan casing yang bagus kalau ya maknanya nggak ada. Ya, seperti HP bagus casingnya baru ya dalamnya bobrok nggak bisa buat SMS, buat telepon ya kresek-kresek nggak ada suaranya percuma. Nah, tapi apa? Kita perbaiki luar dalam. Kalau dia sudah punya motornya bagus, ya, walaupun casingnya jelek, apa adanya, insya Allah dia akan lama-lama perbaiki diri apa akidah yang benar tanamkan dulu akidah dengan benar nanti akan bergerak sendiri akan bertanya sendiri jangan langsung orang pengen salah sama dengan kita seakan-akan dakwah ini kan telapak tangan kalau enggak hajar lah enggak seperti itu caranya dakwah apa hidayah ini perlu tahapan dan perlu ya jenjang Bagaimana eh, Rasulullah SAW ketika berdakwah Ketika pamannya sendiri Abu Talib Mati dalam keadaan musyrik Dia masih sabar dengan pamannya ya Yang didakwakan pertama kali jangan ini jangan enggak Tetapi apa? Didakwakan pamannya yang pertama kali untuk mengucapkan la ilaha Enggak disuruh apa-apa, enggak disuruh sholat, enggak disuruh sekian Tapi ya pamanku ucapkan la ilaha illallah Cukup itu saja Kenapa? Karena yang terpenting belum tertanam dalam jiwanya. Bagaimana pengen yang setelahnya? Ya, pohon tidak akan berbuah kalau akarnya tidak kuat. Baik, bangunan tidak akan bisa menjulang tinggi kalau pondasinya rapuh, ambruk. itu. Nah, kita nggak menyalahkan istri karena kita nggak tahu bagaimana bentuk zohirnya. Ya kita sarankan semuanya sabar dalam berdakwah dengan hikmah. Kalau dia punya subhat tahapan kedua apakah sudah dia miliki wa ya bil hikmah wal mau itu hasanah mau itu itu peringatan-peringatan yang baik ancaman-ancaman ini loh kalau kamu kayak gini ancaman kayak gini kalau kamu gitu ancaman kayak gitu yang ketiga harus kita miliki wajadilhum billati hasan. di debat kalau misalkan dia punya subhat di debat jangan saya nggak mau debat dasarnya nggak tahu alasannya apa nggak mau debat saja padahal dia juga nggak tahu kalau di debat ini juga salah jadi ini tahapan semuanya dengan hikmah dulu dilihat apa apa namanya subhatnya apakah dia seorang yang bodoh atau dia punya basic yang berilmu kemudian yang kedua mau itu ancaman-ancaman kemudian anjuran-anjuran yang ketiga tahap debat ini juga penting jangan ketika pengen diajak debat dalam artian pengen mengklarifikasi masalah kemudian wah saya nggak mau debat ini juga salah menunjukkan dia itu sebenarnya sudah kalah alasannya pak cuman nggak mau debat nah ini juga debat itu penting terkadang kapan wajah eh, wajadilhum billati hasan dan debatlah dengan cara yang baik. Apa? Untuk mengurai sifat yang dia miliki tadi. Mel menghancurkan dan meleburkan apa yang dia miliki tadi. Nah, ini juga penting. Nah, illal ladina zalamu, kecuali orang yang zalim. Ini beda. Ini semuanya kita apa namanya? nasihatkan dengan sabar. Sabar, sabar, sabar terus sabar. Gampang kalau perlu mungkin ya ini si suami ini mungkin bakhil bisa jadi ya bakhil sama istrinya apa apa pengen dikasih pengen langsung suruh sunnah ya nggak akan mau ya, ajak apa yang diinginkan misalkan dia seorang yang berduit apa dia inginkan kasih kasih kasih kasih sudah ini juga penting melihat dari faktor-faktor ini juga penting pendukung-pendukung seperti ini nah gampangannya kita nggak ada andil sama manusia pengen dia jabat dia ya nggak akan mungkin nggak mungkin Nah, kalau kita ingin dakwah masyarakat ya paling tidak kita ada andil sama masyarakat. Misalkan kita bangunkan jalannya atau kita bikin apa yang sifatnya sosial, mungkin mereka akan ada sedikit kecenderungan dengan kita. Lah kalau kita nggak ada sama sekali kepada sosial, nggak ada sama sekali kerja bakti, kabur, hilang, ya, diajak apa kerja bareng nggak tahu entah kemana. Nah, ini bagaimana dakwah kita ingin masuk ke mereka? Demikian juga istri banyak mungkin karena hati biasanya kalau dakwah sudah kena hati itu gampang hati ini akan diperbudak al kolbu atau al kulub badu biman yusinu ilaiha hati ini akan diperbudak oleh orang yang banyak berbuat baik pada dirinya <clears throat> amalan apa saja yang ringan dikerjakan tapi pahalanya teramat berat timbangannya atau besar pahalanya nggak ada amalan yang ringan semuanya berat jadi kalau cari yang ringan nggak akan kita dapatkan yang hmm, jelas Loh, bagaimana dengan ucapan kalimatani khawifatani al-lisani thaqilatani fil mizan haibatan rahman subhanallahi hamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim ucapan yang ringan di lisan berat di timbangan oleh Allah dicintai oleh Allah ini juga berat ya, coba sehari ini apa kita mengucapkan hal itu belas ya Kata ringan tapi berat nggak ada amalan yang ringan tuh nggak ada sebenarnya itu semuanya berat illa man rahima rabbuka kecuali oleh orang yang Allah berikan rahmat padanya. Kalau ada semuanya pengen seperti ini. Semuanya pengen. Kalau ada Rasul juga mencontohkan kepada kita yang paling ringan berat ditimbangan. Eh, maksudnya apa? Amalannya ringan dikerjakan tapi pahalanya teramat berat. Ternyata Rasul juga masih sholat malam sampai pecah-pecah. Ya, sholat malam bukan amalan yang gampang, berat. Yang alimnya seberat apalagi yang jahilnya yang alul ibadahnya saja masih terasa berat apalagi yang bukan alul ibadah semuanya amalan berat tetapi di apa namanya diamalkan sesuai dengan kemampuan kita fattakullah mastatatum kemudian terus kalau misalkan kita belum mampu sholat 11 rakaat di malam hari karena apa namanya ngantuk bangun malam sholat dua rakaat satu rakaat witir kemudian tidur lagi besok lagi bangun malam lagi dua rakaat satu witir tidur lagi seperti itu ya, sampai terasa ringan itu yang dikatakan amalan ringan tapi berat di timbangan <clears throat> Baik. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Bagaimana anak mendidik anak agar patuh kepada orang tua, menghormati yang lebih tua. Umumnya anak sekarang pada berani pada orang tua, pandai berbohong dan ngeyel terima kasih. Ini semua dikembalikan kepada kedua orang tuanya dan lingkungan. Baik. <clears throat> Dikembalikan kepada kedua orang tua, bagaimana cara mendidik? Tidak bisa anak itu kayak sulapan. Anakku pengen soleh, besok langsung jadi soleh, nggak mungkin. Ya, pengen soleh tapi dia sama sekali nggak pernah apa namanya mendidik anaknya, nggak pernah mencontohkan anaknya. Taib. Atau mungkin dia sama istrinya tiap hari sering misalkan berang di depan anak-anaknya, terkadang berbohong pada istrinya di depan anaknya, terkadang apa namanya dari pihak istrinya cerita ke anak tadi bapakmu bohong gini gini gini gini dari ibumu bohong gitu gitu gitu ya sudah seperti ini akan mempengaruhi apa kejiwaan sang anak maka para ulama itu memberikan kepada kita suatu bimbingan kalau sedang sedang berselisih maka jangan berselisih di hadapan anak kalau engkau ingin dihormati sama anakmu ya, jangan juga menceritakan kejelekan apa istrimu di depan anakmu atau suamimu di depan anak-anakmu ini akan apa namanya mendatangkan sifat baik pada anak demikian juga hormati istrimu di depan anakmu hormati istrimu di depan anak-anakmu hormati suamimu di depan anak-anakmu ini juga penting misalkan di depan anak-anaknya manggil istrinya dengan panggilan jelek misalkan atau seperti pembantunya ya anak akan nah ini nyontoh nantinya manggil istrinya namanya saja misalkan ini akan jelek juga. Nah, atau ini diantara faktor dari keluarga ya, faktor dari keluarga. Ya benar kalau anak sekarang berani sama orang tua karena orang tua yang mencontohkan anak untuk seperti itu. Ya, dia di depan anak-anaknya misalkan memanggil apa istrinya dengan panggilan yang jelek, memerintah dengan perintah yang kurang bagus. Ketika istrinya minta bantuan ditolak mentah-mentah ketika suaminya minta bantuan ditolak mentah-mentah ya anaknya akan seperti itu ya akan gampang menirunya ini dari faktor keluarga terus bagaimana berusaha berbuat baik di depan mereka walaupun terkadang berat ini apa sebagai contoh bagaimana anakmu pengen soleh sementara bapak sama ibunya nggak mau soleh ya nggak akan bisa ini lingkungan terutama lingkungan keluarga harus diperhatikan jadi jangan heran kalau misalkan ada istri yang berani sama suami, anaknya berani sama bapak, atau suami yang suka apa merendahkan istri, kemudian ada anak yang merendahkan ibu. Seperti itu. Atau pandai berbohong atau ngeyel itu juga termasuk intisari dari didikan kedua orang tua. Ya, misalkan istri dikasih tahu suami ngeyel. Suami dikasih tahu istri di depan anaknya ngeyel. Ya, anaknya akan iru ini diantara faktor keluarga. Di antara faktor yang lain lingkungan. Ya, dia bermudah-mudah melepas anaknya bergaul dengan siapa pun tanpa diketahui. Maka termasuk daripada pendidikan anak adalah dia tahu siapa saja ya teman-teman anaknya harus dia ketahui. Jangan sampai orang tua nggak tahu siapa teman anaknya. Ya, kemudian juga apa? Di mana dia menempatkan anaknya untuk dididik. Ini juga perlu Toib. <clears throat> Kalau dia disekolahkan di sekolah-sekolah yang memang di sana nggak dididik akhlak dan adab, ya seperti itu hasilnya. Jangan disalahkan, nggak ada yang disalahkan. Ya, kecuali dirinya sendiri. Dan terutama ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang alim ya di, di apa namanya <clears throat> diadukan pada sebuah permasalahan anakku ini seperti ini seperti itu maka dia mengatakan ya sebelumnya sudah terlambat engkau mengadukan anakmu yang bandel sekarang sudah keluar dia tanya apakah sudah lahir apa belum sudah terlambat ya kenapa harusnya sebelum engkau lahir datang kepadaku engkau apa namanya tanya ya tahu kenapa seorang anak itu kadang memang karena keturunan engkau salah pilih seorang istri engkau salah pilih seorang suami ya, seorang istri yang tidak solehah ya hasilnya itu seorang apa sebuah pohon itu tumbuh subur baik berkembang berbuah kalau tanahnya subur kalau tanahnya gesang tidak akan menghasilkan kecuali apa rerumputan semak belukar yang tidak ada harganya coba kita lihat di got-got itu yang tumbuh apa ya tumbuhan berduri dimakan tidak enak kambing juga tidak mau tapi kalau yang tumbuh-tumbuh di mana? Di ladang sawah, di pupuk itu padi tumbuh bagus, bermanfaat. Demikian juga kedua orang tua. Anak itu bagaimana tempat tumbuhnya di mana? Tempat tumbuhnya baik, bibitnya bagus, bagus. Walaupun ada bibit bagus anak ya, tumbuhnya jelek ada, tetapi itu hanya sekedar beberapa saja. <clears throat> Jadi kata perulama kalau engkau mengadukan anakmu sudah keluar terlambat ya, seperti Hadro Diman ya Hadro Diman itu kalau di Yaman di sana ada namanya spiteng kalau sana spiteng itu tidak seperti di sini digali tapi apa dijadi dibikin ini sendiri dibikin alisan mengalir ke lembah gitu jadi buahnya minta ampun kalau kita kadang lewat itu di pinggir jalan dibikin jadi spiteng itu dialirkan gitu nah di situ tumbuh bunga jadi tumbuh uh, seperti kayak apa ya kalau di masjid itu kayak di sini dia itu semuanya ini semua daunnya tidak ada cuman kayak batang bawang tapi hijau di sini apa namanya ya kayak kaktus kaktus gitu itu ada bunganya indah sekali itu bunganya itu indah sekali tapi kita didekati bunga itu baunya busuk nah, kadang seperti itu dengan zaman sekarang itu hanya tampilan yang di apa kedepankan anak-anak yang penting bagus ininya ikut di masjid eh, bajunya muslim nanti kalau keluar masjid bajunya kafir pokoknya semua ikuti ada diikuti agama diikuti barat juga diikuti ya ibunya juga kayak gitu maka jangan heran kalau anaknya juga kayak gitu tampaknya indah muslimah masya Allah kerudung ternyata akhlaknya rusak jelek karena lingkungan tadi yang jelas keluarga diperhatikan lingkungan diperhatikan demikian juga pendidikannya ini yang penting karena itu yang berpengaruh <clears throat> dari Cikarang Bismillah bolehkah menggambar binatang dengan bagian kepalanya dihilangkan untuk apa menggambar binatang nggak ada gambaran yang lain kalau misalkan memang ini boleh insya Allah karena yang kita disuruh menghilangkan gambarlah kepalanya dibuang betul-betul, tidak hanya matanya dioret-oret tapi dibuang sampai lehernya. Ini boleh kalau di seperti itu. Jadi gambar binatang tanpa kepala atau bagian-bagian tubuh boleh, mata saja, telinga saja ini boleh. <clears throat> Dari Surabaya. Bagaimana menghadap istri yang enggan belajar ilmu hadis dengan pemahaman para salaf? Masya Allah. Merinding ilmu hadis malah mengecap suami sesat. Segala upaya telah tapi tidak mau mendengarkan dan melakukan banyak kesatan. Terkadang hal sidik dianggap ibadah sukron. Nah, ini tanda tanya berat ini. Ya sabar tadi yang jelas di atas tadi insya Allah cukup istrinya ini sekolah pondokan atau bukan jangan-jangan sama-sama karyawan sama-sama ngatur ilmu hadis disangkanya ilmu hadis ya jelas-jelas kalau dia seorang santri gampang ilmu hadis banyak jelaskan bukunya belikan kitabnya Mungkin ilmu hadis ini berat loh jangan disangka enteng ilmu hadis itu yang kita pahami mempelajari sanat kemudian mempelajari nasab kemudian mempelajari matan mustolahnya atau hanya sekedar maknanya saja mempelajari hadis dengan pemahaman salaf ya semuanya pertanyaan ini memang intinya satu ada orang yang menolak dakwah kan gitu entah apa sebabnya pokoknya dia menolak dakwah yaitu tadi itu triknya apa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billatihi ahsan itu tahapannya sudah menyikapinya ya sabar mau gimana lagi orang istrinya kok nah, kalau dia cukup dengannya cerai selesai buat apa istrinya istri yang nggak bisa mendorong kita untuk berbuat taat itu nggak ada manfaatnya nggak ada manfaatnya Wallahu taala. Jawaban kita seperti yang di atas tadi. Istri itu memang serba berat ya. Wah. Apalagi kalau sudah cinta setengah mati dan cintanya bukan karena agama. Bisa gila nanti. Tapi kalau orang itu masya Allah, istilahnya dia cinta karena agamanya, dia menimbang segala satu dengan agama, ini gampang. Kalau dia memang cinta sama istrinya dengan sabar, baik, dengan cara-cara yang baik, dengan akhlak dakwah itu kalau kita nggak terima dengan dalil dengan akhlak kadang manusia itu lebih masuk ke dalam akhlak daripada dengan sunnah ya, intinya kembalikan kepada kita lagi kita adalah bagaimana kita mensikapi mad'u karena yang di depan kita itu bukan hanya orang yang gampang, orang yang pinter, kadang orang yang <clears throat> bandel, kadang orang yang bodoh, kadang ada orang yang membangkang. Dia harus paham-paham dan pandai-pandai bagaimana masukkan dakwah. Karena tujuan dakwah ini apa? Isolul hak ila mustahiqiha menyampaikan suatu yang hak kepada yang berhak dengan cara yang baik. Setelah-setelah sampai dengan cara yang baik, kemudian dia menolak sudah. Lakum dinukum. Ya, untuk kalian, keyakinan kalian. Waliyadin dan untuk kami, untukku keyakinanku seperti ini. Ayat ini memang turun kepada orang kafir. Tetapi al-ibrah fi umum lafat lebih khusus sabab ya, ibrahnya itu umumnya lafat nah kalau dia sudah nggak mau berpemahaman dengan paham salaf oh bagaimana lagi ya tidak mungkin kita paksa dan agama ini bukan paksaan nah, karena menghilangkan subhat itu tidak gampang jangankan sekelas kita sekelas nabi saja tidak mampu menghilangkan subhatnya Abu Talib pamannya ya pamannya Abu Talib ya, di tangan nabi didawai sama nabi nggak masuk Islam matinya juga kafir tentunya kita sudah punya salah Taib yang tentunya kita dakwah itu yang tentunya sampaikan yang hak <clears throat> Kemudian kalau mereka butuh penjelasan jelaskan Kalau tidak tetap menyampaikan dan sabar Wallahu ta'ala alam sahab lahuna subhanallahi <clears throat> Subhanallah